Jangan kok rakyat kecil sing urung bayar pajak diuber-uber, tapi sing korupsi triliunan aman-aman saja. Orang sing kok kakani pajak kecil pajaknya paling 8 ribu, 9 ribu diuber-uber suruh lunasi. Yang korupsi triliunan aman-aman saja. Ini namanya nggak adil di bidang ekonomi. Oh, Pemimpin juga harus adil di bidang hukum. Nggak ada warga negara istimewa di negeri ini. Hukum gak boleh pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, yang menang yang bulunya banyak. Monyet yang menang. Makanya yang menang dalam bidang hukum itu monyet ya. Kalau hukum masih pandang bulu, biasanya gak punya bulu sama kayak coro cicak. Hukum harus betul-betul adil, Gak ada warga negara kelas satu, warga negara istimewa, semua sama. Jangan kok hukum itu seperti kapal, seperti pedang, seperti pisau, ke bawah tajam, tapi ke atasnya tumpul. Nelong nah, cili, Anda kena pasal sekian, blok, blok, blok. Nelong nah, keke, gede, suke, Anda kena pasal sekian sembata, berapa harga pasalnya? Pasal dari biro tak bumi. Nah, cili, Anda kena pasal sekian, lho biro bener. Yung munti ka na. Nandiray o yung munti. Bale, nakuha ko ko Bukankah sudah jelas sila pertama dari Pancasila yang kita hormati, kita junjung tinggi. Ketuhanan yang maha esa. Jangan diubah jadi keuangan yang maha kuasa. Tetap ketuhanan yang maha Betapa Rasulullah bersabda, andaikan Fatimah putriku nyuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ngono. kau jangan pejabat berapa, ngono terus bebas hukum. Kan itu kan benar bener dong. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Ketika dapat upeti, persembahan kekayaan emas permata, di hadapan istrinya itu waktu memberikan hadiah. Istrinya ngiler, Ya wajar lah perempuan kalau lihat emas, kalau lihat permata, kalau lihat harta benda kekayaan kan kayak gitu. Muiler. kalau Umar bin Abdul Aziz ngerti. Ya. Orang bijak nantinya itu Kamu ingin ini emas permata ini. Kamu pilih emas ini atau pilih aku Kalau kamu pilih emas permata ini Ambil emas ini, tinggalkan aku Tapi kalau kamu pilih aku Tinggalkan emas permata ini Masukkan ke bayi Mal Ini untuk negara, kas negara Emang eh, istrinya juga wanita soleh Sepingin apapun dia jawabnya luar biasa Wahai ganda Apalah artinya emas permata tanpa kau di sisi Wahai itu aku malah kadang bujoni di rong-rong ya ya Bodoh-bodoh kerja Kalau sama masih satu mobil Fortuner Ya sama nyawa yang tak akan saya saya kredit Jabatan ini dikur sampai ya Kelakuan Yang ketiga sahawatil agniya dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Orang-orang kaya punya kepedulian sosial yang tinggi sehingga terjadi pemerataan. Jangan kok yang kaya makin kaya, yang miskin makin Tapi filosofinya harus yang kaya makin kaya, oke, yang miskin jadi kaya. Maka orang kaya harus punya kesadaran betapa semuanya milik Allah. Kami milik duit. Makanya pernah disampaikan filosofinya kayak tentang parkir Meskipun dititipin mobil sebanyak apapun, sebanyak apapun, gak pernah bangga, gak pernah pamer. Apa orang tukang parkir dititipin mobil, ini lo mobil kuat, murah mobil kuat, tukang parkir sentul. Biasa dapat titipan mobil ke akeh-akeh biasa. Begitu mobil diambil sama yang punya, yo ya gak sedih. Ambil-ambilin mau ngatur ambil duit. Hanya titipan. Hanya titipan. Kita juga begitu dapat rezeki, dapat duit berapa banyak pun, ya nggak usah hanya ayun lah main titipan. Begitu diambil kehilangan, ya nggak usah sedih. Itu cukupan orang belum duit. Kehilangan itu nggak sedih, betul ya? Iya. apa? Kehilangan duit orang pulau yang lemari itu kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.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 وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم على كل حال وفي كل حال وعلى آله وأصحابه أهل صدق ومتابعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

أما بعد fadil, الأفاضل وأصحاب الفضائل wa الكرماء ومشايخنا الأعزاء para habaib, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, ini sepuh yang dimuliakan Allah yang wajib sama-sama kita pahami dan kita ini Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama forum koordinasi pimpinan kecamatan, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Nanramil, berikut para anggota yang berkesempatan hadir yang sama-sama kita hormati, Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Bintang Indonesia yang dimuliakan Allah rekan-rekan panitia pelaksana majelis ilmu malam hari ini sahabat-sahabat santri khawatirin, khawafirat Bapak, Ibu, Saudaraku, Kesempatan Iman Jamaah sekalian yang saya cintai Yang saya hormati Rahimahumullah Guna untuk membentuk karakter yang solid dan dermawan sebagaimana tema ngaji kita malam hari ini memang generasi yang kita harapkan itu adalah generasi yang sering saya istilahkan sebagai generasi yang pelopor bukan pengekor yang pengais bukan pengemis yang perintis bukan sekedar pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karatan, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang ahli pikir bukan yang suka kentir, yang ahli Quran bukan yang ahli bacara diambil di lantai sendiri ceramah sing larangan model ini itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut generasi Ulil Albab Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li albab Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta perhentian siang dan malam itu merupakan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi ulil albab mereka siapa alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب Ternyata kriterianya ada tiga Dan tiga ini merupakan tritunggal Gak boleh dipisah-pisahin Yang pertama Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim Orang-orang yang senantiasa berpikir kepada Allah menyambungkan hidupnya, menyandarkan hidupnya kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Artinya seluruh aktivitas kehidupannya senantiasa berpikir kepada Allah, disambungkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Berikutnya kedua wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi rasionya juga dimaksimalkan. Ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Berikhtiar maksimal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kelengkapan intellectual cohesion, emotional cohesion, dan spiritual cohesion. Understand? kasih. Berarti seeling. Makanya aku understand nyautin to be Terutama ibu-ibu. Soalnya understand itu bahasa Inggris dari dua suku kata under dan stand. Under di bawah, stand berdiri. Maka kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Jadi komplit punya IQ, EQ, dan SQ ahli pikir ahli pikir ahli ikhtiar takwa cerdas dan terampil hatinya sensitif otaknya kreatif hidupnya produktif hatinya tertib utaknya latin tangannya yobrik ya ngerti pinter tur ya Sertuk mikir, pinter mikir, gelem nyupir, gelem dangir, lagi musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. kolbiah, kolbiyah, jasadiahnya terpadu, raga, rasa, rasio, menyatu. Ini tentu generasi yang kita harapkan hablum minallahnya bagus, hablum minanasnya juga bagus. Secara vertikal oke, okay. secara horizontal juga oke. Okay. Karena sholih itu ada dua Ada sholih ritual Ada sholih sosial Di loro atunggal satu kesatuan yang satu dengan yang lain nggak boleh dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang. Bebodo ya, karo hubungannya uyah sampai asin. Setiap uyah mesti rasanya asin. Walaupun nggak semua yang rasanya asin itu uyah. Contohnya kayak umbelmu. Asin sampai gitu. Soalnya secara ritual saja tanpa ditopang dengan solid sosial gak sempurna atau sebaliknya secara sosialnya solid tapi ritualnya gak solid yang bukan cekak kadang-kadang wonten tapi bukan yang meriki sosialnya bagus karo konco, karo dulu, karo famili, karo keluarga, karo sopo wapi, sare, sumen, aceh, serawung, dulu, semana, api seneng tolong lomo tapi saya durung belum melakoni sholat Wonten apa boten? Wonten apa boten? Wong di Betul negara ya? Makasih Ngomong betul negara ya, mana tak jahit lambung Karo keluarga, karo dulur, karo famili, karo tonggol kanca saya akrab wapi tapi ulang Ramadan tak kelem poso wonten apa mboten wong di alasi aku juga rene gak dibunyaknya nah, gitu, Aku aku diundang rene kanggo diece ngono. Awas, saya ngomong negara sebulan nang Bojonegoro. Wong ya? oh, ya. Dengan sesama bagus hubungannya. Tapi nanti soalnya ana pengajian ra gelem nyumbang malah ora gelem teko. Wonten apa badan? Ah. Aku rata takon wong Mesti jawabannya jawabanmu Bojonegoro. Atau sebaliknya, secara vertikal hablum minallahnya bagus Soalnya ritual tapi nggak didukung dengan soal sosial sholatnya yang wabi motor niat yang lebih bingung usah usah usah usus usus usah us Nafsat nafsat. Fatihah Pak ya Allah oh, bila Berdiri lama banget semua surah Al-Quran yang dihafal dibaca Habis Fatihah yang mau Yasin Waki'ah Ar-Rahman Al-Kafi Tabarok Abadus Amma.

sekurang teguran tambahin nih sumpah pemuda kami kita aku terbuka dari yang satu ada di Indonesia runtuh sangat turun menit tuh Sundiroto Subhanallah Subhanallah Subhanallah kurang tulis Sumiati Sumiati Sudah sering sudah sering sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sujud nanti baru bentuk kabeh Wapi sholatnya, tapi baru mundur ke masjid ini langsung nyolong sandal. Merasa dulu kelakuan dia dulu. Ritualnya bagus, tapi lu wong. pikir dah dah, itu kok dah dah, itu kok dah dah, itu kok. Tapi utang orang nyawa. Alhamdulillah lagi orang yang teko. Ya dulu. Nek istighfar ora tau sopo ben, sopo ben, sopo ben, sopo ben, sopo ben, sopo ben. Tapi sing nakake duwe. Mulangi doni ngawali Tombol. Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya Jamaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita sama-sama berdoa dulu. Di samping nanti ikhtiarnya bagaimana. Karena doa itu penting. Doa mukhrul ibadah. Doa itu sari patinya ibadah. Sholat sebagai ibadah utama dalam Islam itu kan lughatan mana doa. Secara etimologi, belum ya, ya, kita ngerti ngomong ini. Artinya kan doa. Dan hakikatnya setiap doa itu dijawab oleh Allah asal tidak menyalahi aturan. Ma'min min abdin yad'u rabbahu إلا أتاه الله saal. سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يتعوض من أو قطيع عن رحمه Kok mambut-mambut itu seperti apa ini? Janganlah ngaji kalau aku ngantuk. Tidaklah seorang hamba itu berdoa memohon kepada Allah kecuali pasti diberikan apa yang dia mohonkan atau dicegah dari sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya itu selama dia tidak berdoa tentang dosa dan dia tidak memutus silaturahim. Jadi yang doanya tidak diijabah Allah itu doa dalam urusan dosa dan doanya orang yang memutus silaturahim. Sebagus apapun ibadah kalau silaturahimnya putus itu doanya nggak didengar bahkan dia dilaknat oleh Allah. يمكث الله قاطع رحمه walau mata jawfal ka'bah Allah melaknat orang yang memutus silaturahim walaupun dia matinya di dalam Ka'bah. Kok kemana mati <laughs> ini di mono kalangan? Kene iki gone wong. Eh. Kalau tahu tuh kok praene betul. Cuman kadang-kadang Allah dalam mengijabah doa itu dalam bentuk lain nggak sesuai dengan yang sampai yang minta. sampai yang minta A tapi sama Allah dikasih B. Kenapa demikian? Karena Allah tahu yang terbaik buat sampai yang itu bukan yang A, tapi yang B. Kalau sampai yang dikasih A, malah bahaya, malah celaka Ibarat gini, Sampai yang punya anak dia masih umur 8 tahun Kelas 3 MI Minta ke yang dibeliin motor Ada yang dijalur sepeda motor Kayak Pak Boy Terus nanti Terus Sampai yang yang punya duit Pakai Terus anak sampai yang umur 8 tahun tadi Minta diberikan sepeda motor Kira-kira sampai yang turutin apa enggak Padahal duit muake. Apakah yang nggak sayang sama anak nggak cinta sama anak Kok nggak dituruti Ya ini justru bentuk cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak Bukan berarti nggak dituruti Dituruti tapi dalam bentuk lain Mintanya anak umur 8 tahun tadi sepeda motor Sama orang tuanya nggak dituruti sepeda motor Tapi dibukok sepeda Ontel Karena orang tua tahu yang terbaik buat anak umur 8 tahun bukan sepeda motor tapi sepeda hotel nek dituruti sesuai permintaan anak sepeda motor malah mencelakakan anak umur belum tahun itu kok sepeda motor ninja malah mencelakakan anak tumpahin di jalan raya dikasih di polke ekspresine tubrukan yo ya, ngono. Mosok tubrukan kok ngentuk. Kuwi tubrukanmu. Tubrukan sepeda ontok. Makanya penjenengan donga nang Allah nyuwun suke, Tapi kalau Allah kok ora didadekke suke penjenengan. Kan rata-rata tiang kalangan mereka yang dengan yang Allah nyuwun sugih kan ya. Kok gak mampu yo. Asli lek cuma nyuwun sugih. Tapi ngene bahasane diperhalus. Allahumma rizqna rizqan halal katsiran halalan nabi nafi'an mubarakan. Ya Allah, ini kurang untuk rezeki ingkang halal, kata napa, ingkang luas sejarah Rezeki kata halal luas sedaya jalur sugih. Hasilnya dalam suge sampai karena bahasanya itu halus. Tapi kok sudah suki suki, apa berarti itu dituruti kan itu Dituruti. Tapi dalam bentuk lain. Kalau Gusti Allah perso, Allah Maha tahu yang terbaik buat sampean ki ya ora suki, ya ngono-ngono kuwi. Soale kampung dan pokokmu. Mulai didadekke malah bahaya jelas meleki mesti cetil cetil sugih kaya ngono cetilmu ditengok lo pake kapan ono kota amal keliling sing mbok ya ki lak ono ilmu Kula atur kiriyen ya, soalnya kata yang niku sing salah paham malah kata sing ngeten dari negosi orang ini sayang karo orang Islam. dari negosi orang ini cinta karo orang Islam. Kuwi nyatane sing digawe sugih kok orang suka kafir-kafir lah, tak tau sholat, tak tau kenal negosi Allah, dino-dino kan kok sugih-sugih. Lah saya wong Islam sholat, bentino dino donga bobon dino ya kalau kere-kere. Niki diterangin, napa kalau tinggal boleh kalau terangin dengan sabar dan kawes. Gusti Allah itu wis ya kabeh janji. Sapa ngelakoni kebagusan Dibalas kebagusan. wongi ngelakoni itu tidak Allah dibalas ke Allah. Ini betul peduli yang mukmin Betul peduli yang kafir. Ano wong mukmin ngelakoni nglakoni dibalas ke saya. Ano wong mukmin tentunya ini ngelakoni lain dibalas dibales elek. Ono kafir tentunya ini ngelakoni api dibales api ini. Ono kafir tentunya ini ngelakoni elek dibales elek. Dan ini kalau takut jadi kan jawab. Wong kafir itu sakit ngelakoni api nopo boten. Takut. Sama misalnya mampu, aku mudah gitu ini lumi-lumi Terus sama kebereset geluduk geluduk gelulung Wong ngomong sama Terus nomburi sampean ono wong kafir. Kira-kira wong kafir sing nomburi sampean ini sakit nulungi sampean apa boten? Sampai ah, itu jenenge lakonnya api. Lugu lugu dibales kalau Gusti Allah. Balasannya langsung diparingi ke donya. Mula aja kaget tendonya donya niki wong Soalnya sugih-sugih. balasannya dikontan dening Allah, dikes. Ana kafir kok sosialnya tinggi, ngomong karo tonggo Ini Niku yang nglakoni api niku dibales oleh Allah. Balasannya langsung diparingi nang donya. Mula wong kafir sugih-sugih nang donya. Terus desa baru pengajian, terus orang kafir, orang tau sholat, orang tau baca masjid itu orang kafir. Yang wangi, nopo tenda, nopo kursi, nopo parkiran. Macam di sumur itu sumur biasanya sih orang sholat sholat menunggu. Hadir, hadir apa? Hadir kenapa saya kayak masuk. Niku ini api niku dibalas karo Allah balasane diparang ke nyadonya ngono kabeh nang donya iki wong kafir sugih-sugih dadak donyane Dan yang ngomong wong mukmin tidak saya, kadang-kadang balasannya betul diparing ke dunia kali Allah ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah dan tiang mukmin Wong kalangan sing api-api ngene iki kadang balasane mboten dikene nang donya. Soale iman Gusti Allah balasannya balasane nang donya, lah kok eman? Urip nang donya mung sekedap. Makanya balasan api wong kalangan ini diparingi teng Sedoyo Berarti wong kalangan ini ngraoske nikmat itu namun sekedap. Ngraoske bahagia namun sekedap. Emang, yang wong kafir kae kersane diparingi teng Sedoyo, sedaya wis nyan tutup-tutupno nek seneng nang nikmat itu nang donya dikekno kabeh. Besok makanya kali dibengi. Lek wong mukmin mboten diemat kali Allah. Iki lek dipareke nang dunya segoro emat. Emat. Engko nyang akhirat bari sithik kok. Wis ora tak wahke nang dunya. Sementara nang dunya melarat-melarat sithik ora apa-apa. Tak wahke kabeh besok balesane wong kalangan tak wahke nang akhirat, tak paringi nang swarga ben ngrasake nikmat sak lawase lawas bahagia sak teruse tanpa batas. Ini kita mau kalangan ya si orang sing bantah. Nek baca kuno balesane wong komen iki diweke nang akhirat, diweke nang swarga. Lah kae kiai-kiai kae mendunya kok sugih-sugih. Jadi balasannya diweke nang akhirat. Kiai-kiai kae omahe hati-hati. Mobile hati-hati, bojone ya rata-rata ayu. Kita nak matur Nandurnya aku sing bojone anu iki telu. Siji wong itu lah wong suke rata-rata bojone ra anu. Sing lanang rupanya yo anggur ono ambekane ngono. Anggur lurus Tapi kapan suke bojone mesti aneh. Nile ya ngomong wedok tanggul kita donya ya mesti bangga ya ora Tapi survei itu membuktikan. Kapan nenek sing ketok itu sing lanang elek, jelas sing lanang sugih. Nomor loro pejabat, roto roto pejabat bojone Nama Nomor kiai. roto roto kiai bojone. Nama kiai bojone kok orang ayu, nasib. Makasih. Kalau kiai hiburannya yang main bojo Murah ayu bisa. Hiburannya kalau main bojo, boleh hiburan dia oh, lo gak pantas. Kiai oh. harus karaoke udah. Oh, harus main dunia udah. Hiburannya yang main bojo. Terus hiburannya main bojo, elek Asik. Hiburannya coba Oke untuk kiai ini hiburannya bodoh jadi kadang-kadang ya orang yang siji harus boleh bulan diane sama nanya sama lagi ya eh orang sing ngono turune balasane wong mukmin diwepe nang akhirat nang Nanti ya kiai ya, kan kok suka-suka nang bapak Ibu kalau jamaah Dinyari nang dene iki kok sugih. Niku pantes. Kene sik aku tak ngomong. Pantes sik iki ngene. Lah iki iki iki niku tabungane tetangga kok kata. Jadi sebagian bonusnya diwakil nang Soalnya tabungannya akhirnya pun kata, nggak ada tabungan tiap lain, ajut, twitter, kue duwe. Kue yang bengi orang tangi, nen piece of the tour gitu. Piece of the chest. Orang duwe tabungan tiap lain. yang ini duwe tabungan witir. Kue, Kiai-kiai ini kok gak ada tabungan berjuang ramon santri padahal ini yo jadi kewajiban kiai mengulang ngaji dididik akhlak ini kok kewajibannya wong tua Menurut anak nakal di pasrahnya yang kiai Kulung dengan didik anak tua Mungkin ini yang gelem Apa? banyak Baleni mana? Baleni mana? Jahit lanjut. Nang bayar lu main piro? Orang sumbut nih, bahasa Arabe panjang but. Lah wong niku kewajibane panjenengan dititikke nang para kiai para ustaz itu dididik akhlak diulangi ilmu tambah pinter manfaatnya kanggo wong tuwa ngono mbayari sebulan kadang mung 5 sama lu nitik ke sepeda hotel nang ke dino gak ada bayar 30 ewu berarti anak ini sik sepeda hotel gitu Wong nitik ke sepeda hotel, wong nitik ke ujungnya terminal itu. Sak kurang. Rong ewu. Ana ada telu. Nang dari sama tujuannya manyangan. Enggak piro iki. Iki mikir anak kok lima 5000 berarti anak ki regane nang uyuan setengah dulu. Makanya jumbo iri Ya ini khidmah melayani umat Yang harusnya bukan kewajibannya Neng ditandangi. Wis marake gampang nomor rahmat Gusti Allah karena sarana tercepat rahmat Allah diturunkan itu adalah khidmat melayani umat. Ojo meri sampai anak kiai takkan gua tak bodio takkan tak Nyambut gawe ini lah ketoro. Apa kerjone omahe api mobil api kuliah wong. Ora nesu. Nyambut gawe ora ketoro nek kecepatan. Orang itu dia yang iya, iya, ketataan juga dia, Tapi itu cukupi karo apa? Kowe tau tumo ono kiai dodol kelembungan. Ada kiai golek beketok. Samben. sampai sampai sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, itu nggak harus bahasa Arab. Nggak harus bahasa Arab. dipikir cuma semua di jagoan itu pinter bahasa Arab. Ngomong nggak ngomong bahasa Arab. warung bayar kopi bahasa Arab. Gitu, itu bu, oh, iya, lima saya itu deh. Ngarep itu mau bisa punya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, diparung. Ini terong dua yang susu lima main. Apa nih susu ya bahasa Arab? Alhamdulillah, alhamdulillah anjing gue warung ketularan ngelus dodol karo bahasa Arab innalillahi doa yang diijabah Allah itu doa yang pakai bahasa hati wong-wong biyen dungo itu kadang-kadang malah ora marah keblas Jawa nyel ning mandi-mandi mergo dongane nang ati dipikir orang nalar wong dunen minan dongane ya Allah orang-orang ono yang unggul. Upil kuirung rasi dada itu Utek ke kuirung insya Allah waras Orang warape blas Bisa ini sama dunen demasak ke Arab yang pasir Gue tambah anak itu Dia nambahnya lorong itu Yang nganggut dengan jawa orang orang godhong pari godhong waluh orang mari tambah abuh sebutke kok waras saiki kali, tambah mantep-mantep aturane donga sing paling sae niku dawuh Nabi ringkes tekes mentes terlalu panjang Padahal itu mau buku di bodoh kabel. Ini ngamin lo kakak. Kamu tanya ya suah. Tangan itu jodoh tau. Amin. Amin. Tambah suwi itu mulai kesel. Tangannya muda ada, suaranya muda pelan. Amin. Amin. Ini saya gak rambung-rambung. Tambah ada kan ya tangannya. Suaranya tambah. Amin. Kakak itu tangannya kumpang mendur buku saya dengar gue. Amin. kita ditambah bertambah belum belum menawa ditunda. Kesuwen lan donga. Nek aku sebut. Sebut. Tambah. Tambah. Dongani, dongani berkat berkat tempel. Amine tahu Tarik min separuh. Ah. Lalu kados tunggu sapu jagat niku kan lho ringkes tekes mentes robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Apa? Apa saja yang menyangkut urusan dunia minta kebaikan. Wis cocok kabeh. Wa fil akhirati hasanah di ya, akhirat juga berikan kepada kebaikan. Apa? Apa saja yang menyambut akhirat minta kebaikan. Ketakutan. Ya. Wakina ada benar. Jaga dan selamatkan aku dari neraka. Ini berarti lebih waktu. Tapi jangan terlalu ringkas. Tapi karena pernah dipahami. Terlalu Doa, Dongan, syukur nantong. ke kayak sponsor seperti. Ya Allah, engkau tahu yang ku mau. yang paling kesen ya memang Allah tahu yang kita mau tapi sebut ke umur suruh ini babakan apa ya Allah tidak tahu yang aku mau sebut ke ini lainnya sebut ke ya terlalu rinci terlalu detail engkau yang dikte si Allah Dungu nonton tok disebut ana bocah ngomongan, noman donga njaluk ya Allah kita jodoh dong. Perempuan dong. Yang cantik dong. Yang kuning. Yang cetik. Yang langsing. Yang multitasking. Yang anaknya orang kaya. Yang barisannya banyak. Yang hidupnya tinggal sebentar. orang cipian Tidak istri ya Allah.

anak muda ya Allah aku suka banget sama dia ya Allah aku gak bisa hidup tanpa dia ya Allah satukan aku dengan dia ya Allah jangan pisahkan aku dengan dia ya Allah kalau memang dia jodohku dekatkan ya Allah kalau memang dia bukan jodohku jodohin dong Saya di antara cara untuk membentuk karakter anak agar menjadi baik anak wis kadung nakal umpamanya langsung aja soalnya waktunya terbatas orang terbatas itu sama harus maksudnya petang puluh tahun itu anak wis kadung nakal hati-hati sekarang memang banyak yang perempuan itu terkena imbas banyak perempuan sekarang kena imbas pemilu Perkawinan hamil dahulu Dari wongbian LKMD Lamaran negari katanya dise Lo kok bunyi cita-citamu lo Apalagi banyak pula, mohon maaf, remaja-remaja kita yang sudah terjajah narkoba Narkoba bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, tapi narkoba itu adalah kejahatan yang terstruktur dan terorganisasi secara internasional dengan baik. Saya katakan terorganisasi dengan baik karena memang ada pemimpinnya, ada anak buahnya, ada dananya yang besar, ada visi misinya, ada evaluasinya. Oke, organisasi. Bayangkan pengedar narkoba itu sudah dikasih sanksi dan hukuman seberat-beratnya sampai pada tingkat hukuman mati. Tapi yang namanya peredaran narkoba itu nggak pernah berhenti. Betul? Ironinya sekarang udah masuk sampai ke pelosok-pelosok kampung bahkan aku kecil lah ya dunia pesantren pun gak luput menjadi sasaran tembak peredaran narkoba. Allahumma salli ala Muhammad. Pesantren ini dileboni. Kadang-kadang yang lucu itu yang nggak ngerti. Dibilangin nama pengedarnya, ustadz ini multivitamin. Kalau dikonsumsi nanti ustadz bikinnya bisa lebih haus iya apik dile. Wisate yo pocong Makanya pendidikan ini juga harus diterapkan kepada anak-anak didik kita hati-hati mohon maaf. Sasaran tembak utamanya satu anak-anak pejabat. Mohon maaf pejabat. Pejabat Jadi kalau sasaran tembaknya satu anak-anak pejabat dengan harapan kalau ketangkep bisa ditolong oleh orang tuanya dengan jabatannya karena orang tuanya pejabat ini bisa bebas, bisa nolong menurut ada potong kamu yang ngomong itu makanya aslinya banyak yang anak pejabat yang kena tapi yang begitu kena ditolong sama orang tuanya dengan jabatannya. Apa yang menjadi sasaran pertama anak-anak pejabat. Harapannya itu tadi, kalau dia kena bisa ditolong sama orang tuanya dengan jabatannya. Padahal kalau udah kena, wah rehabilitasinya lama untuk proses penyembuhannya agak sulit. Yang kedua, anak orang-orang kaya dengan harapan agar bisa mempengaruhi teman-temannya yang lain ada yang sedih uang sakunya banyak bisa ngegosi kontor-kontornya yang kere-kere ini yang ketiga sasarannya adalah anak tokoh-tokoh Islam dengan harapan untuk menghancurkan kader orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Kesana itu naik menurut kan isi Aja tokoh Islam itu termasuk kiai ganteng on. Ustaz beragama kiai anak-anak itu jadi sasaran. Maka Jemaah sekalian rahimakumullah, saya kira dua anak wis kadung nakal Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu nggak boleh marah-marah ke anak. Senakal apapun anak, orang tua tetap wajib menyayanginya dengan tulus Orang tua nggak boleh marah-marah ke anak karena orang tua memang nggak punya hak untuk marah-marah ke anak. Sebab hakikatnya anak itu milik Allah. Dititipkan ke orang tua, betul? Dengan semangat. Hakikatnya anak itu kabungannya Gusti Allah. Dititipkan jenengan. Nah kalau jenengan berani marah-marah kepada anak itu sama halnya dengan marah-marah kepada yang menitipkan anak. Sinten? Mbok kendul sampai? Wani marah-marah nang gone Gusti Allah. kan jenengan. Terus gimana kalau anak nakal tetap disayangi Bu? Tetap wajib disayangi dengan tulus. Kemudian ibu harus sadar kenapa anak kok nakal. Jangan buru-buru nyalain anak. Moga dan terang narkoba ya mesine udah sing polsek dan Allah Wes, dari pengajian polsek datang ke polsek Pak Camat, ya Pak Camatnya juga, oke. Terus berarti emang ya wajib disayangi tetap ibu kalau punya anak nakal jangan buru-buru nyalain anak apalagi marah-marah ke anak ibu harus sadar kenapa anak nakal ya mungkin dulu ibunya waktu kecil juga Alhamdulillah lele Gak ada anak kok dablek Ibu karena betul Ampun lesu-lesu datang putrane apalagi menyalahkan putra aneh jangan kenapa anak kok dablek ya mungkin ibu e biar jadi aneh ya. bapak ngapunten punya anak disuruh berangkat ngaji kok bulat kayak mangkat-mangkat jangan buru-buru marah ke anak jangan buru-buru menyalahkan anak mungkin bapak agak lupa dulu bapak waktu kecil suruh ngaji sama orang tua bapak yang bulat kayak mangkat-mangkat malah nyolongi dong. Aku bisa cerita soalnya tahu ngalami. Pangapunten. Sebab berikutnya kenapa anak sekarang agak susah dinasehati? Ya katakanlah agak nakal beda dengan anak zaman dulu. Anak sekarang tuh waktu bayinya jarang yang dikasih ASI secara eksklusif sesuai petunjuk Al-Qur'an harusnya pemberian ASI itu haulaini kamilaini dua tahun sempurna. Tapi ibu zaman sekarang harus melahirkan, mohon maaf, jarang yang ngasih ASI ke anaknya sampai dua tahun. bahkan cuma setengah tahun, bahkan ada yang cuma tiga bulan. Setelah itu ibunya tidak mau me me mengemini anaknya. Oh, bahasa Indonesia? menyusui aku menghindari kata-kata susu bro malah diperjelas tidak mau menemui dan memendiri anaknya kan gak ada kata susu nih udah diganti dengan yang pabrikan itu yang kemasan yang kalengan padahal itu adalah punya sapi maka jangan heran kalau anak karakternya kayak pedet Iya, disuruh berangkat ngaji itu nggak mangkat, malah nyundang nyundang dari basi gobek gobek. Pedet kok. Nah, ketemu ngaji gue loh, mangkator. Nyudang nyudang dari gobek gobek soalnya berbeda. Disuruh berangkat ke sekolah, nah nilai mulut turun, bisa peringkat empat kok saya peringkat sejumlah murid Ono nang mangkat sekolah nyelentik-nyelentik gitu loh. ginjal Soalnya berbeda. Disuruh belanja ke kios, belanja buku dapur cuma 20 meter. Menunggu yang jawab ya. Hmm, oh. Apa persis? kan dulu. Sama yang betul pidato coba anak penjenengan penjenengan paringi susu budalia. Kelak kuyur itu membentuk karakter menurut menurutku yang bantah saja kan susu kaleng itu enak kok susunya habis kan wadahnya kena dijulinan anaknya ini malah enak sih nasri rampung do butuh kene betulenan bapake ya. Ibu pangapunten anak nakal ibu ibarat barang rusak punya barang rusak kepingin jadi api ya kudu didandani ya napa nggih anak rusak kepingin api ya kudu di dandani nyawa kodoku ibu gak ada HP rusak kepingin api kudu dan Dani, sama dandani bu lek sama niso lek sama gak iso ojo diteruske gak iso kok diteruske malah legrek dandani HP gak iso diteruske cukup kelinggis ini, malah legrek HP rusak badanono nek iso nek gak iso pasrahke sing iso sapa ser Is mbok semangat kok Kamu kok gak ngerti cerdas sama dia HP rusak dandanono nek iso nek gak iso aja terus ke pasrahno anak rusak dandanono nek gak iso nek iso nek gak iso pasrahno yo iya, servis anakmu gawe nang servis kok jadi solder Victor Dilas Ya servisi anak Ya ini pondok pesantren Pesantren ini merupakan servisi anak Digarap kalau ustaz-ustaz lain Apalagi akhir-akhir ini saya menilai umat sekarang hampir mirip kondisinya dengan umatnya Nabi Nuh kalau umatnya Nabi Nuh dulu Gara-gara mereka ingkar Banyak yang gugur Diajak sama Allah Mereka akhirnya tenggelam Dalam banjir Air Memang tenggelam dalam banjir Air Aku serius itu Umatnya Nabi itu dianggap Allah disiksa Allah tenggelam dalam banjir air. Ya, umat zaman sekarang juga banyak yang tenggelam dalam banjir, banjir maksiat, banjir kemungkaran, banjir kegoliman. Lantas siapa yang selamat dari bencana tenggelam banjir tadi? Yang selamat kalau zaman Nabi Nuh dulu yang selamat ya yang mau nunut peraune Nabi Nuh. Asal mau nunut peraune Nabi Nuh selamat dari bencana tenggelam banjir itu. Sehingga belum nunut celaka mati tenggelam. Walaupun orang dekat anaknya Nabi Nuh sendiri yang bernama Kanan nggak mau nunut peraune Nabi Nuh tenggelam dia mati istrinya Nabi Nuh yang bernama Bunuh Ibu kan? Nah, istrinya Pak Edi namanya Bu Istrinya Pak Hadi namanya Bu Istrinya Pak Tamat namanya Bu Istrinya Nabi Nuh namanya Bu Kalau nggak salah itu namanya Wali Gak mau nurut perahunya Nabi Nuh Ya mati tenggelam. Ini pelajaran buat ibu-ibu. Istrinya Nabi bu, nggak mau iman, nggak mau ikut, nggak mau nonton keimanan, mati tenggelam. Itu istrinya Nabi. Kadang-kadang pakai dari istrinya Ustaz Gak usah, ustra. Ustra tingkat RT juga. ngomong gue dekat di Ulu Bali, so nesu. Salam gak disuntuk tangan, so nesu nesu. Sungkem mentangan. Gak ngerti kalau aku mau berbuka ustra. Bujurnya ustra, bujurnya nabi ya. Tenggelam. Belum iman tenggelam. Tahu? Sudah, sudah. Umat zaman sekarang yang banyak tenggelam dalam banjir maksiat, banjir kemungkaran. Yang selamat siapa? Yang mau nunut. Gelem nunut. Nyator. Nunut. Perahu. Perahu ini. Sama. Perahu ini Nabi Nuh. Ya perahunya para ulama. Yang merupakan warasatul ambiya Allahumma sholli ala Muhammad. Nek biyen nunut praune Nabi Nuh, saiki yen nunut praune wong lama getek. Ya perahunya ulama, ulama yang merusak merupakan warasatul abia, pewarisnya para Nabi. Tapi dia kata ekstra waspada dan hati-hati. Lah nunut ke perahu niku, kudu perahu sing kuat, untuk nanti perahu sing bocor. Mau nunut ke perahu nih perahu nih bocor. Ya kelem bahasa Inggrisnya the, the kelelep. Mereka perahu nih bocor. Alhamdulillah lek nulutke putra putri ini nenggone pesantren, pantes pesantren sing kualitas, pesantren sing boten bocor. Kalau lek kata pesantren sing bocor akhirnya dimasuki paham-paham yang radikal, yang ekstrim yang keluar dari Ahlus wal Jamaah. Di wilayah mungkin ini termasuk sasaran. Kowe tau melu ana teroris kok butuh negara. Ayo ngomong dicukmu ngono. Ora ana karangan arep wisate. Ayo bantah kowe saiki. Ya pangapunten. Makanya kalau pesen kula praune kudu sing kuat nanti bocor. Terus nah nahkodane kudu sing profesional. Nah, nahkodane ora profesional ge ya iso nublek. Ora iso nglakoke perahu kena ombak sithik wae langsung dolen. Makanya yang menurut yang negara pondok pesantren dia patut pondok pesantren yang betul-betul dipimpin oleh kiai, kiai sederhana, orang kiai abal-abal, atau mana kiai iji kimin. yang punya sanat dan inti sampai ilmuwan yang nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang yang oke di akhir-akhir ini mulai kata bermunculan aliran-aliran yang aneh-aneh. Oke, makanya pesanku simple lah. Tapi nopo kayak oleh hanyar, tapi urusan akidah dari wajib lawas, selamat. Ya. Nggih. Eh, ngono wae ora kok sithik-sithik ngebom, sithik-sithik ngebom, sithik-sithik ngebom. Indonesia kan yang saiki kok kakean aksi yo. Sithik-sithik aksi, sithik-sithik aksi, sithik-sithik aksi. Etik tok ngono kuwi. Bukannya ngaji kok. Tapi nanti ini ya aksi kok. Itu bosan ngaji-aksi ngono kuwi. Saya ngerti Padahal kalau ada aksi pasti nanti ada reaksi, betul? Ngono, wes ayo dungo. Moga-moga negara ini awak dewi kita tetep tentrem. Amin. Aman damai sejahtera. Dengan ibadah lah ya iso tenang ya. Amin. Ada upaya untuk mensuriahkan Indonesia. Jadi sesama Islam dibenturkan, Persani gelem dengeran. penyakit wong Indonesia ini mulai biar itu gampang gitu. Tokoh-tokohnya gitu. Wah, akhirnya orang rame. Penyakit wong Indonesia biyen sampai dijajah wong tolong atau saya tahun kan pakai strategi video-video yang barang. Telo digoreng. Ditambahin tepung. Bener badokan mesti ngerti kok. pernah domba. Makanya saya di berbagai kesempatan tak pesan jangan pernah mau diadu domba. Yang mau diadu domba berarti benar-benar domba. Tolong. Dan kalau Indonesia mau disuriahkan ya coba. Saiki loh, enak-enak ngaji, kurung kuro namanya peluru yang selingan Ora ora sabdo. Kaya enak-enak pengajian ngene iki moro-moro granat. tentrem. Kula sampean iki tugase donga. Wong cilik kok. Ya. Makanya untuk mencapai ya. Untuk mencapai kondisi itu salut aku kan, pribadi yang soleh dan dermawan. Ini tak organisasi apapun bukan hanya untuk pribadi bisa menjadi kokoh, bisa menjadi kuat. Mari kembali kita tengok dan kita kaji secara singkat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Iwa mungkin dia di arba di Asia. Tegaknya dunia ini dengan empat hal. Jadi kalau negara pengen tegak, satu provinsi pengen kuat dan kokoh, kabupaten pengen kuat dan kokoh, kecamatan pengen kuat dan kokoh, desa pengen kuat dan kokoh, organisasi apapun pengen kuat dan kokoh harus ditopang dengan empat hal ini. Yang pertama ilmu ulama, dengan ilmunya para ulama, yang kedua bi'adilil umara dengan adilnya para pemimpin, yang ketiga bisahawatil dunia, dengan kedermawanannya, kemurah hatinya, eh, murah hatinya orang-orang kaya. Yang keempat bidakwatil fuqara dengan doanya orang-orang fakir. sehingga nomor siji bi'ilmil ulama dengan ilmunya ulama. Ulama ini orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih sesuai dengan bidangnya masing-masing. Soalnya udah lali ya karena aku bahasa sih gak paham dipahami gitu. Oh ya wes berdoa ya. cara berpikir masyarakat kita biasanya kalau mendengar kata-kata ulama itu mesti sing dianggap kalau para ustaz para kiai padahal enggak ulama itu kata jamak dari mufrad alim artinya wong sing ngerti wong sing pinter pinter apa ya sesuai dengan bidangnya dan jamaah eh, ulama kumpulan dari orang-orang alim baik orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang ekonomi namanya ekonom itu ulama ekonomi orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang sosial kemasyarakatan namanya namanya sosiolog berarti ulama sosial yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang kriminologi namanya kriminolog ulama kriminal yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang agama namanya Ustaz Ustadzah Kiai punya itu yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang politik namanya politisi kalau dulu namanya politikus tapi karena ternyata terlalu banyak yang benar-benar berubah dari tikus <laughs> akhirnya diganti politisi Beda kalau polisi. polisi ini pol-polan nek golek izin. Nesu, orang orang nesu. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Tapi buka polsek ngerti. Jadi nanti sampai di rumah biar nanya atau terjemah. Ya? Nah sekarang namanya kan politisi Dulu politikus tapi tidak berani pakai Karena banyak yang benar-benar jadi tikus Sama-sama Ya biasanya disebut ilmuwan Aku gak suka pakai istilah cendekiawan Kalian cendekiawan ini sebelah sana Cendekiawan ini Nggak beri yang molor tuh dengan ilmu maka tugas kekhalifahan fil ardi bisa dilaksanakan dengan baik. Makanya wahyu pertama kepada Rasulullah itu tentang ilmu. Iqra bismi rabbik. Saking pentingnya ilmu, coba teliti dalam Al-Qur'an tapi kata kamu nggak biro kober. Kata ilmu disebutkan sampai 854 kali dalam Al-Quran. Terus percaya aku dulu nggak tahu ngitung, tapi kok tulisannya dengan ya, keteranganmu. Saking pentingnya. Wahyu pertama itu tentang ilmu ikhra bismirabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Ikhra dimensi intelektual, bismillah dimensi spiritual. ikroh bacalah apa yang harus dibaca ayat-ayat Allah ada berapa ayat-ayat Allah ada dua ada ayat kitabiah ada ayat kauniyah ayat kitabiah itu ayat yang terucap yang tersurat ayat kauniyah itu ayat yang tercipta ayat kitabiahnya Al-Quran baca kita sekarang dalam kondisi yang dijauhkan dari Al-Quran tanpa kita sadar. Al-Quran sekarang kalah dengan setan depen yang setiap tangan malam ini pegang. Ayo HP yang setan depen. Bukankah gara-gara itu orang jadi malas baca Al-Quran? Gara-gara itu Al-Quran jadi jarang dibaca. Betul? Ironi sekali, Al-Quran yang begitu besar, tulisannya tebel-tebel, besar-besar, tapi tidak kelihatan. Buktinya tidak tahu di foto. HP yang tulisannya kecil-kecil, tapi nampak jelas. Buktinya berjam-jam, bertang, jera karena hujan di posisi ini. Itu tulisannya kecil-kecil itu apa BBM, apa info, apa WhatsApp, apa Twitter, apa lain kecil-kecil semua tulisannya. Tapi kok jelas? Al-Quran yang tulisannya tebel besar tidak kelihatan. Nah, mata seperti itu bahasa Inggrisnya dinamakan the paicek gitu. sering saya sampaikan ikut program OTOC One Day One Juice Satu hari satu jus Tan satu bulan datang sekali Luar biasa Kalau keberatan dikurangi One day setengah jus Satu hari setengah jus Setahun tuh bisa datang enam kali Lumayan Keberatan kurangi lagi One day seperempat jus satu hari seperempat juz nanti setahun bisa khatam tiga kali sapi ya potonganmu sapi masih keberatan juga one day one lebih satu hari satu lembar gitu loh woi abota mati yo ya, orang Islam bela apa Al-Quran kitab sucinya diimami masa satu hari baca satu lembar berapa Mulu darah ini kalau kau mandi aja kan ngomong-ngomong Sebesar Sama diri atau ngomong Memang ini salah satu kritik yang mati Islam itu seperti itu Ya kita sendiri juga begitu Misalnya ada undang-undang seluruh umat Islam dilarang melaksanakan sholat Jumatan. Wong sak kalangan, sak nasem, sak colong madu metu kabeh. Pawak golok, bawa celurit, wes metu kabeh kurang ajar siapa yang melarang Jumatan, serbu, serang, padahal sing nyerbu atau Jumatan. Hai kemarin sempat ramai-ramai kasusnya Pak Ahok, mohon maaf. Kalau saya ya simple, dinilai apapun terserah. Yang memerintah untuk berangkat ke Jakarta, perintah Al-Quran ya benar yang melarang gak usah ke Jakarta ya benar untuk ya itu ya iya loh surga itu gak harus di ibu kota tapi di ibu kita ibu kita bukan ibu kota kok sama-sama benar ya, ya benar yang mereka ayo kita bela agama bela agama benar karena itu sangat menyakitkan itu menyakitkan nggak harus dibela yang melarang nggak usah ke Jakarta ya benar lah kalau ke Jakarta semua ya nggak kapok ke Jakarta ya. nanti terjadi chaos negara ini akan berantakan hancur kok jadi sikap dari para ulama itu sebenarnya untuk kemaslahatan negara kita, untuk kemaslahatan umat kita. Makanya maksud mereka berangkat, berangkat ya, benar. Maksudnya tidak usah berangkat, itu bener berangkat takwa gue yang rumah aja. Kan? Makasih. Sama-sama. Makanya pernah saya sampaikan kalau kita, mohon maaf, sekarang prosesnya dia serahkan mana yang berkompeten bidikannya kok kan, kalau itu masalah hukum ya itu kan urusannya Polri sama kejaksaan kok kalau itu menyangkut urusan agama para ahli para abai para kiai itu nanti yang menyelesaikan potongan ini sama buka-buka ini itu penting orang-orang kita kok rusuh itu Dungo, ya. mana kalau tak boleh main. aku sini kalau Pak Ahok itu non muslim loh paham Al-Maidah lima satu. sampai yang dulu Al-Maidah satu kan gara-gara ada kasus itu kalau nggak ada kasus itu Itu pukulan telak buat kita sebenarnya betapa kita ini jauh dari Al-Quran itu pukulan telak buat kita Hikmahnya mana? Dengan adanya kasus itu hikmah keislaman semakin kuat, umat Islam jadi bersatu. Bayangkan jutaan umat Islam ngumpul di kono ndung, toko di kono ndung. Ahok. Di sana akhirnya apa? Berdoa, berpikir, nggak bikin rusuh kok, nggak bikin ribet, nggak bikin onar. Berdoa bersama, berpikir bersama, solawatan. Niki sing asale ra gelem solawat ki lambene melok manak Sampean tak doyan pikir yang malah melu pikir. Bahkan dibacakan kunut nazilah ya melu amin. Padahal aslinya tak doyan kunut. Puji Allah carane ngono kok nek gak bisa daranan wong. Ini banget. Masalah. Maka pondok pesantren, masjid, majelis taklim ini merupakan laboratorium rohani agar hidup manusia ini jadi pinter dan benar, benar dan pinter. Ikhra itu menjadikan orang pinter, bismirobik menjadikan orang benar. Kalau ikhra saja tanpa bismirobik Nanti bisa pinter tapi nggak bener. Bahaya loh orang pinter kalau nggak bener itu. Yang merusak negara ini orang goblok atau orang pinter? Orang pinter, maling itu kalau pinter lu cukup itu dipencet takutnya triliunan. Kalau maling goblok, eh, mau nangkep ayam ayamnya nggak ketangkep malah dianya yang ketangkep. Bismillahirrahmanirrahim tanpa ikro bisa bener tapi gak pinter. Apa ada orang bener tapi gak pinter? Ya ada. Ditanya sama temannya, Mas dari mana? Dari belakang. <laughs> Mau ke mana? Mau ke depan. ikro'nya enggak, bismirobiknya juga enggak. Malah parah itu. Udah enggak ikro, enggak bismirobik, enggak pinter, enggak bener. Jadi ini kayak orang ngomongin. Sama-sama. Allahumma sholli Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. sakit majelis ilmu pondok pesantren itu sekali lagi laboratorium rohani antara umat Islam dengan masjid dengan pesantren dengan majelis ilmu itu jangan sampai bisa hubungannya sama dengan ikan dengan air umat Islam dari masjid itu sama dengan ikan dengan air ikan yang selamat hidupnya itu ikan yang kerasan dan betah tinggal di air Nih kok kerasan ke banyu, ikan kok betah tinggal di air. Selamat. Umat Islam yang betah tinggal di masjid, di majelis taklim, selamat. Sekarang ada ikan kau udah gak betah lagi tinggal di air, itu tandanya ikan mau modal. Jalur digoreng, jalur dipecel. Nah, orang Islam kok gak betah tinggal di masjid, gak betah tinggal di majelis ilmu, itu berarti orang Islam yang mau hatinya mati, jiwanya mati. Lah kalau hatinya mati, jiwanya mati, tapi jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai jalan-jalan. Itu batang laku-laku yang Para badan-badan sekalian. Ya mohon maaf loh, nilai keislaman kita itu akhir-akhir ini udah mulai lentur, bahkan ada yang udah luntur di masjid hamba Allah. Tapi di luar masjid bisa jadi hamba dunia. Budak pangkat, budak jabatan, budak harta, budak, budak hawa nafsu. Karena masjid adalah motor tasbih. Ada yang tasbih itu tahu pedih, kalau mau reneng. spektakuler kecil-kecil ke kayu gak mantep mantep itu kelompok direndeng tapi begitu keluar dari masjid udah jadi hamba dunia budak teknologi cuma itu lagi hati-hati mohon maaf saya hanya sekedar mengingatkan ini kalau cuma pinter tapi nggak bener, intelektualnya dapat tapi spiritualnya enggak. Pemikirannya tajam, analisanya tajam, kritis, suaranya lantang, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Belum dapat posisi. Begitu dapat posisi, begitu dapat kedudukan, ah, korupsinya lebih gila daripada yang diteriakin. Itu namanya kan pelacuran intelektual. Nah, di bahasa ini. Nah, kejahatan moral itu namanya. Nah, dengan ilmu ini agar kita mempunyai kesadaran. Betapa kala innal insana la Manusia sering-sering lupa diri ketika merasa dirinya mampu Manusia sering lupa diri ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya kuasa. Ada kadang yang punya harta dikit ini sombong yang betahi. Padahal yang dia itu apa sih kita? Dua apa tuh saja ini? Wong kabeh kagungannya Gusti. Kadang-kadang punya ilmu dikit aja melete ini masya Allah. Padahal kalau dipikir semua ilmu itu milik Allah, kita itu tahu apa, ngerti apa, Dua pangkat citi ngono Masya Allah aku ning bokeh-bokeh. Ya, Padahal pangkat lu sak piro sejuri pangkatmu. Punya kekuasaan dikit semua hamba Semua orang ini seakan-akan dari keset kabeh dari balik KB. Padahal kekuasaan bertahan berapa lama sih? Makanya saya sering sampaikan anda bisa beli pakaian yang mewah silahkan dibangga-banggakan itu pakaian harganya mahal yang mewah itu tapi sadari bahwa yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini adalah pakaian yang bernama kafan collection. Betul apa enggak? Kendaraan mewah, mobil yang mewah, harganya miliaran, silakan dibanggakan, dinaiki, silakan, tapi sadari kendaraan yang kamu naiki terakhir kali di dunia ini adalah pendoso air lain, air lain itu penerbangan yang bebas hambatan tepat waktu tidak pernah mengalami delay tidak pernah ada penundaan tidak pernah kena razia rumah megah rumah gedor dibangga-banggakan silakan ditinggal di situ tapi sadari rumah tinggalmu terakhir kali di dunia ini alamatnya perlu kuburan Makanan yang lezat, yang enak, silahkan dibanggakan, dipamerkan, tapi sekali. yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini hanya kapas. Apa orang mayat tuh ini dibikin pisang goreng pangkat, jabatan, kedudukan silahkan dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan. Tapi harus sadar dong, pangkatmu terakhir ini cuma almarhum almarhuman. Apa harus dibangga-banggakan? Maka di sini mari perlunya kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kullu ya'malu ala syakilatih yang ahli ekonomi, para ekonom bekerja di bidang ekonomi. TNI Polri bekerja di bidang angka. Para ulama bekerja di bidang agama para politisi bekerja di bidang politik bekerja sama dan bekerja bersama-sama ya amalu ala syakilati the right man on the right job the right man on the right place bukan nanti kenal gue ngapal suwe kok bukan hanya bisa menahan diri tapi juga harus tahu diri Pantes gak mendapatkan posisi itu? Pantes gak melaksanakan tugas itu? Nah kalau orang seperti saya misalnya diangkat jadi Menteri Perekonomian <laughs> Dia malah hancur tuh negara ini Mau tugas itu pulang haji Ali Fatrana, Ali Basroma, Ali Domaru Bapak Kaba, Bapak Serobi, Bapak Mabu Ali Basroma, Bapak Kai, Lampas, Bapak Kahof, Bapak Mayu I love you too Lidah sudah bapai, mention juga kasar mis ya udah maju. Makasih. Dapat kata, dapat roki, kamu belum mampu. Memang pertama, dapat kata, kamu belum mampu. Mata biru. Kalau saya yang tugasnya ngajar ngaji misalnya, lalu terus diangkat dari menteri koordinator bidang pertahanan dan keamanan. Lah aku kok gelem, berarti aku ini koplak. Udah bidangnya satu dengan ilmu. Orang nyangoni cerewet. Pangkatnya nyopo. Kita jadi opo-opo cerewet. Dia jadi kamu belum menang, gak ada. Soalnya orang nyangoni. Jauh bro. Sangat pokoknya telat. Makanya Pak Camat yang gak usah sambutan. Mohon maaf kalau iya, iya. karena jadikan rawat telat. Memang Camat menurut saya kalau sambutan gak kurang pantas. Pantasnya Camat itu nyumbang. Rumahnya sebutnya yayasan Mentak, ya, yayasan Yatim. Ya, yang minimal nyumbang ACC proposal. Itu bukan apa proposal masuk apa minta tanda tangan bagaimana apa ya ini untuk yayasan yatim piatu. tidak usah korban korban korban Tidak usah banyak pertimbangan Kapan untuk yayasan untuk pesantren untuk masjid kadang-kadang kita mau itu santrinya berapa tanahnya seluas apa pengurusnya mana teliti ujung-ujungnya orang nyumbang masjid untuk pesantren, oh masjid, ini bapak bapak darat darat darat tarat tanda tangan cetok. Ini amalnya Pak Taman bernilai jihad. Tapi apa ini? Masjid teman juga proposal untuk masjid ini, bapak bapak darat darat darat tanda tangan cetok. Ah, ini loh, ini apa ini? Proposal untuk Ah, bukan apa? Pesantren pesantren ini, dompet, darat darat darat cetok. Oh, kalau kalaupun mau ini misalnya, apa ini mau mau bangun pesantren pesantren berapa? Tanya dia juga 200 juta ya udah cukup 200 juta mau pesantren ya udah nanti yang 300 juta tak tambahin kalau mau gitu insya Allah Pak Camat bangkrut semua pesantren terus Banyak kan lahan-lahannya Bandar-bandar. Gue rasa ngomong dulu. Aku ikut fokus. Bintang dua aku. Mata aku. Belum gue ngelatih Amin, amin. Amin. Gue mau itu. Yang kedua, ya cukup aku. Jangan dengan marok dengan keadilan para pemimpin, ada di bidang ekonomi, ada di bidang hukum, ada di bidang sosial dan masyarakatan, untuk kepentingan bersama, ada untuk kebaikan bersama. Pemimpin harus mampu menahan diri untuk tidak lebih mementingkan pribadi dan kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan bersama. Pengendalian diri dikasih pelajaran ketika berkuasa. Maka hakikat pengendalian diri bagi orang yang berpuasa bukan di siang hari, tapi setelah maghrib. Kalau di siang hari mampu mengendalikan diri, sabar, gak makan, gak ngombe, wajar padanya pas poso. Wajar, tapi setelah maghrib biasanya kan balas dendam. Sampai kaya harus dintake, kaya kaya wong liya udah sampai orang semua bagian. Awalnya bengok-bengok, karena koruptor, gak lali kok. Mata solusi, ngono, belum oleh jabatan. Barang oleh jabatan terus impoten. Udah, Mantap. Solusi lebih gila daripada yang diteriakin. Ini kan berpengaruh puasa ketika siang hari mampu menahan diri untuk nggak makan nggak minum. Tapi setelah maghrib, wah, kullu syai'in Ini Segala sesuatu qalu semua kafir. Maka yang dinamakan jihad dan sabar itu adalah kemampuan mengendalikan diri dalam kondisi dan situasi yang memungkinkan. Dalam keadaan yang mungkin, dalam kondisi yang mungkin, dia mampu me mengempet, mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri, padahal situasinya mendukung, situasinya memungkinkan. Mohon maaf ya, kalau orang seperti saya teriak-teriak, bengok-bengok, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, wajar saya nggak punya kesempatan korupsi. Apa sih ngarep takarut ini? Karena tahlilan. Kira-kira berkati, kau pun ya, dong, dong, 邊個望啊望？我發你睇你揼喎，我鬧住佢唔話嘅嘢一要真十倍八嘅，佢嗰啲劇本八嘅㗎，啊啊應我我tidak ada peluang Maka sekali lagi, yang namanya jihad, yang namanya sabar itu adalah kemampuan menahan diri dan mengendalikan diri dalam situasi yang mendukung, dalam situasi yang memungkinkan. Saya Rasulullah ditawari gunung jadi emas, hentikan perjuanganmu. Mungkin sekali Rasulullah tidak menerima itu, andai kata mau iya, selesai, kaya raya. Rasulullah enggak mampu menahan diri, Bahkan ditawarin, rembulan di tangan kiri, Nabi jangan tangan untuk menghentikan dakwanya. Tak mau. Ditawarin pangkat jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, perempuan cantik. Mungkin sekali itu kalau Rasulullah mau. Tapi Rasulullah mampu menanti. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dijebak Zulaikha, dimasukkan ke dalam kamar, kunci dari dalam. Kemudian diancam, layani aku Yusuf, lama-lama mau melayani aku tak laporkan suamiku kamu cekloskan ke penjara bayangkan yang ngancam itu perempuan yang cantiknya luar biasa namanya Sulaiha itu udah berani kau ganti kesempatan itu ya banyak dibanding Tapi apa yang saya bilang? Ini Allah, sorry, aku takutkan Allah. Mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Eh coba sampai ya. Kita mau ngobrol sama dia, kita main boleh. boleh. maka pemimpin yang adil itu besok di akhirat akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Kenapa? Karena waktu di dunia menaungi banyak orang, melindungi banyak orang dengan adilnya para pemimpin, rakyat merasa terayomi, adil di bidang ekonomi. Kalau sekarang digembar-gemborkan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berorientasi untuk kepentingan rakyat. Jangan kok rakyat kecil sebelum bayar pajak diubah tapi sing korupsi triliunan aman-aman saja. Hanya sing tepuk tangan di tanggungan pajak dan tanggung jawab. Orang kecil pajaknya paling delapan ribu sembilan ribu diuber-uber seluruh donasi. Yang korupsi triliunan aman-aman saja. Ini namanya nggak adil di bidang ekonomi. Pemimpin juga harus adil di bidang hukum. Nggak ada warga negara istimewa di negeri ini. Hukum nggak boleh pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, yang menang yang bulunya banyak. Monyet yang menang. Makanya yang menang kan dalam bidang hukum ini monyet capek. Kan? Kalau hukum masih pandang bulu, biasanya gak punya bulu sama kalau turun cicak. Hukum harus betul-betul ada, Gak ada warga negara kelas satu, warga negara istimewa, semua sama. Jangan kok hukum itu seperti kapal, seperti pedang, seperti pisau, ke bawah tajam, tapi ke atasnya tumpul. Lewat nah, cili Anda kena pasal sekian, blok, blok, blok. Lewat nah, wong gede, suke, Anda kena pasal sekian sebata, berapa harga pasalmu? Pasal murgane biro tak tukune. Nah, cili Anda kena pasal sekian. Lewat ngono kuwi bener. Yung tiyo na na. Ang kere yung Soalnya aku aku ku pasal. Bukankah sudah jelas sila pertama dari Pancasila yang kita hormati, kita junjung tinggi, ketuhanan yang maha esa, jangan diubah jadi keuangan yang maha kuasa. Tetap ketuhanan yang maha Betapa Rasulullah bersabda, andaikan Fatimah putriku nyuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ngono. Oh jangan aku jabat berapa, menunggu terus bebas hukum. Enggak bener dong. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jika begitu, ketika dapat upeti, persembahan kekayaan emas permata, di hadapan istrinya itu waktu memberikan hadiah. Istrinya ngiler, Ya wajar lah perempuan kalau lihat emas, kalau lihat permata, kalau lihat harta benda kekayaan kan kayak gitu. Muiler. kalau Umar bin Abdul Aziz ngerti. Ya. Orang bijak maksudnya itu. Kamu ingin ini emas permata ini. Kamu pilih emas ini atau pilih aku. Kalau kamu pilih emas permata ini, ambil emas ini tinggalkan aku. Tapi kalau kamu pilih aku, tinggalkan emas permata ini, masukkan ke bayi rumah Ini untuk negara, kas negara. Emang istrinya juga wanita solehah, sepingin apapun dia jawabnya luar biasa. Wahai kanda, apalah artinya emas permata tanpa engkau di sisiku. Walau itu aku berpengaruh, malah kadang bujone di rong-rong ya ya padha karo kerja kalau sama masih satu pun mobil Fortuner Wis sampean yang moyan tak akan saya segera jabatan itu bukan sampai ya kelawan yang ketiga makasih bisa khawatir dunia dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Orang-orang kaya punya kepedulian sosial yang tinggi sehingga terjadi pemerataan. Jangan kok yang kaya makin kaya, yang miskin makin Tapi filosofinya harus yang kaya makin kaya, oke, yang miskin jadi kaya. Maka orang kaya harus punya kesadaran betapa semuanya milik Allah. Kami milik karena pernah disampaikan filosofinya kayak tukang parkir. Meskipun di dititipi mobil sebanyak apapun, sebanyak apapun, gak pernah bangga, Gak pernah pamer. Apa orang tukang parkir dititipi mobil terus mobil mobil kuat, murah mobil kuat, tukang parkir sentol. Biasa dapat titipan mobil ke ake-ake biasa. Begitu mobil diambil sama yang punya, yo ya nggak sedih, ambil ambilin, ambil ambilin duit. Jadi simpan hanya titipan. Kita juga begitu. Dapat rezeki, dapat duit berapa banyak pun, ya nggak usah hanya main lah main titipan. Begitu diambil kehilangan, ya nggak usah sedih. Itu cukup kan orang main duit. Kehilangan itu nggak sedih, betul ya? Kayak apa? Kehilangan duit orang pulau yang hari, ujung Ya Allah, ya Allah. Betapa orang kaya itu harus punya kesadaran harta, duit itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Satu ketika tongkatnya Nabi Musa itu bisa menjadi jembatan yang membentang dan menyelamatkan dari sejarah Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu tongkat dipukulkan ke laut, tidak. Lautan terbelah. Tapi ya wis, tahu jalan menyelamatkan dan kamu Hartamu duitmu juga bisa menjadi jembatan yang membentang yang melamatkan, menyelamatkan dari bencana dunia dari alam akhirat. Tapi mohon maaf, tongkatnya Nabi Musa kadang juga bisa berubah menjadi ular raksasa. Begitu dilempar, wah kalau loket, kalau loket, kalau loket, yang menguntal ular-ular bikinan tukang sihirnya Fir'aun. Maka hartamu duitmu juga bisa berubah menjadi ular yang nanti akan menguntal ini. Sadari bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia sudah hidup. Tapi akhirat kita butuh naungan, Salah satu yang menaungi adalah sedekah kita. Al-mumin di li sodakatih. Orang mumin itu di akhirat nanti berada di bawah naungan sedekahnya. Bahkan akhirat itu gelap, kita butuh lampu, kita butuh cahaya. Seberapa terang cahaya kita yang tergantung seberapa besar sedekah kita. Ini tadi infak kelilingnya sudah kan? Sudah ya. Kalau yang nanti infak kelilingnya masih 100 ribu, yaitu nah lampu merkuri. Di akhirat, jurong, kok, bentar, merkuri, Tak saya ikut yang 50 ribu yuk neon yang neon nah yang 20 ribu nah itu uh, eh, petrola harus pakai minyak dan harus ngumpul itu yang ganti kaos banget yang 10 ribu nah, eh kok ya, ya, Yang 10 ribu lilin kena angin sembuh lima ribu obat nyamuk bakar ketetesan air bisa tes mati. Yang 2000? Yang 2000 pentil korek. Bisa nyala Yang 1000 sini tekonan. Sini tekonan yang belum belum belum belum. Kalau jeblek delapan ya ketok. Kadang-kadang patah-patah ya gak elok. Bikin mau balas yang akan ya sini tekonan itu. Caranya bagaimana Ibu Bapak? Segala sesuatu di dunia ini butuh latihan. Pengen bisa pidato harus mau latihan pidato. Pengen bisa main bola harus mau latihan main bola. Pengen bisa bulu tangkis harus mau latihan bulu tangkis. Eh, bukan semangat bersama. Pengen bisa tinju harus mau latihan. Bisa nyanyi ya. Pengen bisa nyanyi juga harus mau latihan. Pengen jadi orang kaya harus mau latihan. Latihan kaya latihan kaya itu gimana? Ya latihan memberi. Ada yatim, kasih. Ada masjid bangun, kasih. Ada pesantren dibangun, kasih. Latihan jadi orang kaya. Minimal nanti dapat juara harapan. Harapan untuk jadi orang kaya itu apa? Awas, jangan pernah latihan miskin. Nanti kamu bisa jadi juara miskin. Latihan miskin ini udah punya masih minta. Wis duwe sing jalur pelatihan melarat. Wah. Wes. Wes sak sepuluh. Nanti perjalanan ini mau satu jam bro. Maka bu. Bukankah setiap hari manusia didampingi oleh malaikat Dua malaikat Malaikat yang satu berdoa Allahumma di mumfikon kholafah Ya Allah Berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalanmu ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Makanya orang kalau kaya, orang kalau dermawan itu tanpa kaya, tanpa kaya, tanpa kaya, hartanya semakin berlimpah, semakin berlimpah dan semakin berlimpah. Yang satunya lagi malaikat berdoa, Allahumma timumsikan talafa ya Allah. Berikan kepada orang yang menahan hartanya tidak dinafkahkan di jalanmu kerusakan yang parah. Karena ada mau mesti nyenyek. Mesti nyenyek. Kita akan ke akhirat dan di akhirat itu ada berbagai macam sarana yang luar biasa dan itu juga harus beli belinya sekarang mumpung masih di dunia. Hidup ini gak ada yang gratis, semuanya pasti beli. Di akhirat itu ada fasilitas yang allah ada sungai dari khamr, sungai dari susu, sungai dari madu yang ladzatan lisyaribin luar biasa nikmatnya tinggal nyeduh nah kalau cuma seribu ha, dilatok saya mau pengen sungai madu bilat cuman bilat pak mau di surga itu ada bidadari pak yang cantiknya luar biasa karena bidadari itu terbuat dari saffron wangi opo gitu ya nanti di surga dibuktikan bidadari itu bahannya saffron nah, kalau perempuan-perempuan dunia ini bahannya kan tanah makanya makannya kalau bidadari itu tidak mengenal kecuk, wangi terus jakfaron bahannya oh orang yang menunggu ngono jadi kalau misalnya minum gitu ya itu minuman itu terlihat kelengar tenggorokan itu terlihat transparan anda jangan membayangkan horor bayangan itu sudah iya. bagaikan mutiara yang diuntai mutiara yang terus pokoknya yang mahal ayu juga mahal dia nang donya iku ayu lara. cari mahal, kalau cuma seribu, nginceng tok. Jadi bidadari, gak usah metingkring, saya lupa metingkring. Maka orang yang dermawan itu koribun minan nas dekat dengan manusia qaribun min Allah dekat dengan Allah qaribun minal jannah dekat dengan surga ba'idun minan nas jauh dari neraka sebaiknya orang kalau bakhil itu ba'idun minan nas jauh dari manusia ba'idun min Allah jauh dari Allah ba'idun minal jannah jauh dari surga qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Nauzubillah bilangin, Sadari bahwa sebagian harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Kalau nggak diberikan, nyerti uripmu jadi penyakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang mukmin itu sadar kalau sebagian hartanya itu ada haknya orang lain. Kalau nggak disalurkan mesti jadi penyakit. Ibarat orang mancing dapat ikan lele, Salurkan gitu. Ya. Itu kalau orang mukmin sadar bahwa di dalam lele itu ada hanya kucing ri ndase rine butute patile itu hanya kucing yang menjadi hanya dia cuma dagingnya saja itu orang mukmin maka yang dimakan cuma dagingnya saja karena dia sadar kucing itu otomatis kalau ada orang bawa lele itu rumongso punya hak selalu oleh ndase seri kataku le seri karena sebuntut le yang ngono Mau sampai oleh rezeki satu ke mobil, mesti kau ngomong selamat tahun. <laughs> Nek kau ngomong ngecek kabe. Halo. Halo. Nah, kalau jatahnya wis dikekno, enggak sih tak kekno butuh tak kekno lele, dagingnya aman resmi. Kucing nggak kira ngancam, matur suwun dan aku sama Pak Aku tuh beras dan buntut untuk Matur suwun, silahkan menikmati dagingnya. Tapi awan kucing ada para pedas, ada para butuh ada para peri, ada para patil, ada sama kini Ini saya ini soalnya mobil di Presto. Makanya kucing kau kena kuru-kuru. Kucing mesti ngancam. Cek tengok. Tinggal letu. Colong sakit. Ngono. Tonggomu yang ngono. Kita malah begini, kalau mereka kasih perhatian dua baru di sana, tinggal nunggu prosik tuh. Orang tahu gak mungkin gitu, lu tuh no. Hari itu tahun ini. Hoi, hoi, kucing lu gak ikut mana? Dasile, merati kayak Eh, buntutnya, le, kayak ini. Tiga mah, kemah, mah, mah. Riri, riri, riri, riri, riri, riri, riri, riri, riri, riri, riri, Pati bakal bisa sepi ini berarti kamu cek pahit mungkin Pahit tenang mau kalangan pahit tenang. Nah, akhirnya kucingnya dungu enak Terima kasih. Yang terakhir, bida'watil korak dengan doanya orang-orang fakir miskin. Ya itu puasa penjamaah doanya orang-orang miskin didengar oleh Allah sama-sama doanya wong kiri mampu mengguncangkan aras wong sudah sugih ini orang-orang mandi kakek urusan Allahumma huma eling perusahaan? Robana eling pabrike. Allahumma huma eling pegawe eling karyawan eling macem-macem, Ini orang larang-larang ini. Apa huma ini Allah huma tenang. Harap eling apa kucing rembesnya lagi. Bersama. Jadi orang larang itu jenaran mandi. Cuma sayang, orang larang itu gak pati gelem dongong. kudu nesu padahal kadung dungon mati nah, kalau empat komponen ini mau bekerja sama dan bekerja bersama-sama ulama berjuang dengan ilmunya mencerdaskan umat pemimpin memimpin dengan seadil-adilnya untuk kesejahteraan umat pengusaha dan orang-orang kaya dermawan berjuang dengan hartanya orang-orang fakir berdoa untuk kebaikan bersama maka negara kita akan gemah ripah loh jinami toto titi tentrem ketok rahajo balbatun tayyibatun warabun tapi kalau nggak mau bekerja sama kembang sentul si jini ngalor si jini tidak karuan-karuan maka filosofinya baru saya sering sampaikan jari lima ini yang jempol ini kiai ulama ini harus seperti jempol kalau belum jempol berarti belum berlama. Mampu menjadi solusi berbagai problem di tengah-tengah umat harus betul-betul jempol. Dan jempol ini paling fleksibel. Sama jari yang manapun bisa ketemu dan berhadap hadapan Sama jari telunjuk ya ketemu. Ada depan Sama jari tengah ini bisa ketemu ada depan sama jari manis bisa ketemu dan berhadap hadapan Sama jari kelingking pun dia bisa ketemu dan berhadap hadapan Coba cari yang lain. Baik, Nah, jadi telunjuk, Kau kan ketemu kalau jentik, aku pada pada Gak bisa, ini orang harus fleksibel. Iso ya kalau sing gini sing tangan sing kiwa. Kalau sing kiwa niku. Nah, kalau ngomong jari lima, itu jari sepuluh, bro. Jari lima kok. Gak iso. Nah ini pemimpin dari telunjuk, ini pemimpin dari telunjuk. Namanya telunjuk itu ya kenceng, meskipun yang ditunjuk dekat ini kenceng, dekat ini kenceng, gak ada telunjuk kok bengkok. Ini benar. Maka pemimpin itu harus kenceng. Kalau memang ini bantuan ini untuk sarana infrastruktur jalan, jalan ini jalan, jangan kok jalan. Kalau memang ini untuk ini untuk pesantren, pesantren kenceng, untuk pesantren tapi mau kentang kalau nggak bumi dan culek mata merah sorry saya mohon maaf Pak saya bersama saya bahasanya kasar mohon maaf kalau pengen halus ya kapan-kapan undang Ustaz yang bongso halus kasar nggak masalah yang penting nggak kan laris halus siapa payu, terama yang mau sing teko wong pintu mau ngantuk Nah ini yang tengah ini paling besar ini orang kaya. Paling tinggi paling besar. Ingat tempatnya di tengah-tengah. Kiri kanan butuh kamu. Jangan jemblok ketemu sendiri. Jangan memperkaya diri sendiri. Kamu paling besar paling tinggi. Kiri kanan ini butuh kamu. Nah ini yang jari manis ini pemuda pemudi. Maka yang pakai cincin ini harapan generasi ke depan. Maka harus dibimbing dengan sebaik-baiknya. Dipakai cincin. Nah yang jari kelingking ini, ini. Oh, ini wong larat maka ini wong cilik dari bahasa Jawanya jentik ini wong cilik wong angkle, pelik lungguhe dingklek ora pati duwe jarang-jarang mangan pak pitik paling awai pak pitik makanya lek ana apa-apa kecepet dhisik ora usah macam-macam urusanmu cuma sithik-sithik ya cita-citanya jangan terlalu tinggi wong jentik kok pengen junjung meja puklek jentik ini cita-cita itu dubur-dubur jentik cita-cita pengen ngangkat kursi mesti puklek jentik itu urusan ubelino tapi kan ada hal yang memang nggak mampu di Apalagi diselesaikan oleh empat yang lain ini gak kuat. Sing nyelesaikan ternyata jentik kaya kuping rong tukil watu, kuping gatel rong gatel. Ini beres iki jentik-jentik. Ayo kupingmu gatel jempol kok bono. Wobrok kok. Ngono Nyayang wayang ngendok apa rong ini jentik. Kok jempol dobol. kalau lima makanya jangan pernah meremehkan jempol kalau lima ini mau kompak enak ada musuh datang ayo nah, ini ada musuh ngepel bareng lekep bareng enak anteme coba kita ukur eh, sing telu degem sing loro mau ngomel bro ada cewek lewat ya tidak dah dah bareng dah persaudaraan dan kebersamaan. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ini kekacuannya setengah lolos sebenarnya. Kemudian aku jalan mulai langsung. Boleh Maaf mudah juga aku karena ini di. Bonus. Mudah mana kawan-kawan. Sama, saya di jangkauan kami juga uh, eh, teman anak-anak yatim 350-an semuanya free sama jadi sekolah gratis, sasaran-sasaran gratis, satu bukunya, ngaji juga jadi gitu, satu kali capek, makan jadi tiga kali gratis semua, tidak ada biaya. Nah, sang sing gratis. Misalnya itu untuk kebutuhan beras itu satu bulannya nggak cukup dua ton, ya nggak nah, cukup dua ton satu bulan. Jadi banyak biayanya, itu banyak banget. Terus duitnya dari mana? Ya kok ini ini ini. Jadi, nah, Kok orang yang ngerti, wes wes karena sebelah dan maaf dia, saya turun langsung mohon maaf eh, menuju ke tempat berikutnya jadi nggak usah lama-lama mungkin pasangan sama Pak Kapolsek uh, eh, silahkan saya mohon maaf dengan segala hormat waktu untuk ramah-tamah tak bikin untuk isi ngaji ini biar tambah materinya tak apa-apa otak dulu ya masalah yang penting Anda merasa puas dan saya segala salah dan jelas mohon maaf yang sebesar-besarnya kita doakan sama-sama mudah-mudahan yayasan ini semakin manfaat masyarakat dan bangsa